Hadis yang baik dalam fatil amal dapat melahirkan amal tertentu. Contoh kita diperintahkan berpikir setiap saat. Kemudian dengan hadis baik kita bisa melakukan pikir dengan kaifiat tertentu. Maka kalau kaifiat tertentu yang ini cuma dasarnya hadis baik, maka ini tidak bisa ditetapkan. Kaifiat tertentu cuma dasarnya hadis yang baik, itu tidak bisa ketika landasan. Akan tetapi yang dimaksud dengan uh, hadis yang baik, yang ringan kelemahannya itu bisa dijadikan sebagai motivasi beramal. Itu adalah tadi cuma ini sudah ada dalil yang sahih menunjukkan amal ini masuk. Amal ini disyariatkan. Kemudian terdapat hadis yang baik, yang ringan kelemahannya yang memotivasi dan menyemangati orang untuk melakukan amal tersebut.